Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para penziarah kota Madinah jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan ada pada berziarah di kota ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kota Madinah adalah kota yang sudah cukup lama. Sebelum datangnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat kaum muhajirin ke kota ini, maka daerah ini sudah dihuni selama ratusan tahun oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin. Dan nama lama dari kota ini adalah Yathrib. Nama lama dari kota ini adalah Yathrib. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran Penyebutan nama ini yaitu Yathrib di dalam di dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u." Ketika segolongan dari mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika terjadi perang Khandaq mereka mengatakan, "Ya ahla Yathrib." Wahai, wahai penduduk Yathrib. La muqama lakum farji'u. Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk menang. Farji'u maka hendaklah kalian kembali. Ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Swt menyebutkan nama lama dari kota Madinah yaitu Yathrib. Adapun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota ini, maka beliau SAW mengganti nama Yathrib menjadi kota Al-Madinah. Beliau SAW mengatakan, Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke sebuah tempat, ke sebuah negara, ke sebuah daerah, yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya akan mengalahkan dan menguasai daerah-daerah yang lain. Yaquluna Yathrib. Mereka mengatakan memberi nama daerah tersebut adalah Yathrib. Wahyal Madinah, sedangkan dia adalah Al-Madinah. Beliau SAW mengganti nama Yathrib menjadi Al-Madinah. Sebagian mengatakan bahwasanya kalimat Yathrib berhubungan dengan kalimat atau berasal dari kalimat tharroba yutharribu tathriban yang artinya adalah mencelah. Tentunya ini adalah makna yang tidak baik. Oleh karena itu oleh Rasulullah SAW diganti dengan nama yang lebih baik. Dan Allah SWT telah menyebutkan penamaan daerah ini dengan Al-Madinah di dalam empat ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun. Yaquluna la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al minhal adhan. Walillahi al-izzatu walirasulih. Mereka yaitu orang-orang munafikin berkata yaitu di dalam perjalanan ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat pulang dari perang Bani Banil Mustalik. Abdullah bin Ubay ketuanya orang-orang munafikin saat itu mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al minal Seandainya kita kembali ke kota Al-Madinah, niscaya orang yang lebih mulia akan mengusir, akan mengeluarkan orang yang lebih hina. Mereka yaitu orang-orang munafikin memaksudkan dengan ucapan ini bahwasanya mereka akan mengusir Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan juga di dalam tiga ayat yang lain. Allah menyebutkan nama Al-Madinah terhadap daerah ini. Adapun di zaman sekarang, maka kota ini lebih dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kalimat Al-Munawwarah berasal dari kata nur, yang artinya adalah cahaya. Maksudnya adalah kota yang bercahaya yaitu bercahaya, bersinar setelah kedatangan Islam di kota ini. Ini yang dimaksud dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun di zaman dahulu maka para ulama lebih banyak memakai nama Al-Madinah tanpa tambahan Al-Munawwarah atau mengatakan Madinatun Nabi atau Madinatul Rasul. Ini adalah nama-nama kota ini yang banyak digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ini adalah secara singkat tentang kota Madinah. Poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah SAW di kota ini, Allah SWT telah menjadikan keutamaan-keutamaan yang banyak terhadap kota Madinah. Di antaranya, yang pertama, Allah SWT telah menjadikan kota Madinah sebagai salah satu dari dua tanah suci atau tanah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah. Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan maksud dari pengharaman di sini adalah menambahkan keharaman di hadapan manusia. Menunjukkan keharaman kota ini di hadapan manusia. Adapun yang mengharamkan pada hakikatnya adalah Allah SWT para nabi dan rasul mereka adalah utusan hanya sekedar menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan tanah haram adalah sebuah daerah yang memiliki batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Adapun haram kota Madinah maka batasan-batasannya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam dua hadis. Yang pertama adalah ucapan beliau SAW, Inni haramtu ma baina labatai al-Madinah. Antuk ta'a ayyuk ta'a idhahuha au yuqtala sayduha. Beliau SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Madinah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah. Apa yang dimaksud dengan labah? Yang dimaksud dengan labah adalah sebuah daerah, sebuah tempat yang terjal yang banyak batunya. Dan kota kota Madinah memiliki dua labah. Labah yang ada di sebelah barat kota Madinah dan labah yang ada di sebelah timur. Adapun sebelah barat maka dinamakan dengan Al-Wabirah. Dan sebelah timur dinamakan dengan Waqim dan kedua-duanya sampai sekarang masih ada dan dinamakan dengan nama tersebut. Beliau SAW mengatakan, aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah. Artinya ini adalah batas dari tanah haram. Batas barat dan juga batas timur. Adapun hadis yang kedua adalah sabda Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaur. Kota Madinah adalah tanah haram dari air sampai thaur. Air dan thaur ini adalah nama dua bukit. Adapun air maka ini adalah sebuah bukit yang terletak di sebelah selatan kota Medina, yang jaraknya sekitar 7 km. Dekat dari miqat orang-orang Medina, Yaitu dekat dari Dhul Khulaifah atau Biar Ali. Adapun Taur, maka ini adalah nama sebuah bukit yang ada di belakang Gunung Uhud, yang ada di sebelah utara yang jaraknya kurang lebih dari sini 8 km. Hadis ini menunjukkan tentang batas dari tanah haram yang ada di kota Madinah baik batas utara maupun selatan. Inilah yang dinamakan dengan tanah haram yang memiliki hukum-hukum khusus di antara yang disebutkan di dalam hadis ayyuqta'a idhahuha tidak boleh dipotong pohon-pohonan yang ada di sini. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan idah adalah pohon-pohonan yang berduri yang ditumbuhkan oleh Allah Swt tanpa ada campur tangan manusia. Adapun pohon-pohonan yang ditanam oleh manusia dan dirawat seperti yang ditanam di pinggir-pinggir jalan atau di taman-taman, maka ini tidak masuk di dalam larangan. Auyuk talal sayyiduha. Dan dilarang untuk dibunuh, diburu hewan buruannya. Hewan buruan yang ada di tanah haram, baik berupa burung maupun hewan-hewan yang lain, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diburu Ini adalah di antara hukum-hukum yang khusus yang berkaitan dengan tanah haram. Dengan berlalunya zaman dan berkembangnya kota Madinah, maka sekarang ada sebagian dari kota Madinah yang berada di luar tanah haram. Dia termasuk kota Madinah, akan tetapi berada di luar tanah haram tidak semua orang yang tinggal di kota Madinah berada di dalam tanah haram. Ada sebagian mereka berada di dalam tanah haram, di dalam batasan tanah haram, dan ada di antara mereka yang tinggal di luar tanah haram. Di antara keutamaan-kota Madinah yang kedua, Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam hadis yang sahih, meminta keberkahan dari Allah SWT terhadap kota ini. Beliau SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi, fi madinatina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami dan berkailah untuk kami di dalam kota kami yaitu kota Madinah. Beliau SAW seorang nabi yang mustajab doanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberkahi kota Madinah ini. Dan jadi masa dengan barakah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Tambahnya kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Beliau SAW meminta kepada Allah Azza wa Jal Supaya Allah senantiasa menambah kebaikan terhadap kota ini Dan menjaga kebaikan tersebut Melanggengkan kebaikan tersebut Ini yang dimaksud dengan barokah Keutamaan yang ketiga bahwasanya Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk bisa tinggal di kota ini dan meninggal di kota ini. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah, beliau SAW mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha." Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Ini adalah keutamaan bagi orang yang tinggal di kota ini dan meninggal di kota ini bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Dan ini menunjukkan tentang salah satu keutamaan kota Madinah. Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berisi tentang keutamaan kota Madinah. Kita cukupkan dengan tiga keutamaan di atas. Poin yang selanjutnya adalah tentang tata cara berziarah ke kota Madinah. Dan sebelum saya lanjutkan, saya harap maju ke depan biar agak rapat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penziarah kota Madinah. Di sana ada lima tempat di kota Madinah ini yang disyaratkan untuk diziarahi. Ada lima tempat yang disyariatkan untuk diziarahi yang terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Masjid yang pertama adalah Masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Adapun tiga kuburan, maka yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua adalah pemakaman baki. Dan yang ketiga adalah pemakaman syuhada Uhud. Ini adalah lima tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah ini. Dan insya Allah satu persatu dari tempat ini atau kelima tempat ini akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah tujuan utama kedatangan kita ke kota Madinah. Seandainya salah seorang dari penziarah ditanya tentang tujuan utama kedatangan dia ke kota Madinah, maka tidak ada jawaban yang benar kecuali maksudnya adalah untuk berziarah ke masjid Rasulullah SAW. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak boleh berpayah-payah bepergian menuju ke sebuah tempat dalam rangka untuk beribadah di sana kecuali ketiga masjid Al-Masjidil Haram yang pertama adalah Masjidil Haram wa masjid hadza dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah tiga tempat yang kita kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita dianjurkan untuk mendatangi ketiga tempat tersebut melaksanakan sholat di sana. Masjidil Haram Solat sekali di sana lebih baik daripada seratus ribu kali solat di masjid yang lain. Masjidil Aqsa Solat sekali di sana 250 kali lebih baik Daripada solat di masjid yang lain Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Adapun Masjid Nabawi maka beliau SAW mengatakan Salatun Fi masjid hadha khairun Min alfi salatin fi masiwahu Illal masjidil haram Salat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada Seribu kali Salat di masjid yang lain kecuali, kecuali Masjidil Haram. Sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Dan betapa butuhnya kita sebagai seorang hamba dengan kebaikan-kebaikan banyak seperti ini. Karena nanti pada hari kiamat Yaumul hisab Yaumul mizan Akan ditimbang Amal soleh Barang siapa yang datang kepada Allah SWT Dengan membawa Al-Hasanat Amal soleh Yang lebih berat timbangannya daripada Amal kejelekannya Maka dialah orang yang beruntung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh huwa fi 'aishatir radiyah." Maka barang siapa yang berat amalan kebaikannya, dia memiliki amal kebaikan dan juga memiliki amal kejelekan. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Dan amalan kebaikan yang dia miliki lebih berat daripada amalan kejelekannya maka orang yang demikian akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya memiliki amal kebaikan dan juga memiliki amal kejelekan namun amal kebaikannya lebih ringan daripada amal kejelekan fa ummuhu hawiyah maka orang yang seperti ini tempat kembalinya adalah hawiyah wa ma adraka mahiyah dan tahukah kalian tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah narun hamiyah yaitu neraka yang menyala-nyala. Balasan bagi orang yang datang kepada Allah SWT pada hari kiamat dengan membawa amal soleh yang lebih sedikit, yang lebih ringan daripada dosa-dosanya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semua. Beberapa hari kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT datang ke kota Madinah untuk memperbanyak hasanah memperbanyak solat di Masjid Nabawi sesuai dengan kemampuan kita. Dan keutamaan seribu kali lipat yang tersebut di dalam hadis mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Orang yang melakukan salat maghrib di masjid ini maka lebih baik daripada melakukan seribu kali salat maghrib di masjid yang lain. Demikian pula apabila dia melakukan sholat sunnah, sholat malam, sholat witir, sholat duha, maka lebih baik daripada dia melakukan seribu kali sholat duha atau sholat malam di masjid yang lain. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sholatun fi masjid hada. Sholat sekali di masjidku ini. Beliau tidak mengatakan Salatul fard Salat fardu Dan tidak mengatakan As-salatun nafilah Salat yang sunnah Tapi beliau mengatakan Salatun Salat sekali Ini adalah mutlak Mencakup salat fardu Maupun salat sunnah dan keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW maupun yang merupakan perluasan. Ketika pertama kali dibangun Masjid Nabawi hanya sekitar 30 dikali 35 meter Termasuk diantaranya Raudhah yang panjangnya kurang lebih 20 meter. Kemudian beliau SAW memperluas Masjid Nabawi pada tahun 7 Hijriah setelah menaklukkan kota Khaybar sehingga menjadi 50 dikali 50 meter. Kemudian diperluas di zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kemudian diperluas di zaman Uthman bin Affan. Khalifah yang ketiga. Kemudian diperluas di zaman Walid bin Abdul Malik. Dan seterusnya. Dan perluasan yang terakhir adalah sekitar 20 tahun yang lalu. Yang dilakukan oleh Raja Fahad rahimahullah. Yang dimulai proyeknya dari tahun 1900 dan diakhiri pada tahun 1994. Yang luasnya sekarang sekitar 8 hektar atau 82.000 meter persegi. Dan keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli maupun masjid yang merupakan perluasan. Orang yang sholat di sini yang merupakan masjid perluasan, maka dia mendapatkan seribu kali lipat sebagaimana orang yang sholat di masjid yang asli. Seperti orang yang sholat di Ra'udah. Di antara dalilnya adalah bahwasanya khalifah yang kedua yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman beliau berdua beliau berdua telah memperluas Masjid Nabawi ketiga arah yaitu ke arah selatan, ke arah kiblat, ke arah barat dan juga ke arah utara. Para ulama mengatakan seandainya perluasan tidak mengambil masjid yang asli, tidak mengambil hukum masjid yang asli, niscaya keduanya tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Kenapa demikian? Karena arah selatan atau arah kiblat di sana ada imam yang merupakan pemimpin salat dan di sana ada saf yang pertama yang merupakan sebaik-baik saf mereka mengatakan seandainya perluasan tidak mengambil hukum masjid yang asli, ini saya mereka berdua tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Supaya imam dan juga sof yang pertama bisa mendapatkan fadilah tersebut. Dan ini dihadiri oleh banyak para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun solat di halaman Masjid Nabawi maka para ulama di dalam kitab-kitab fikih telah menyebutkan satu permasalahan yaitu tentang hukum rahbatul masjid atau dalam bahasa kita halaman masjid. Apakah dia mengambil hukum masjid atau tidak? Ada di antara ulama yang mengatakan mengambil hukum masjid Dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak mengambil hukum masjid. Dan ada di antara mereka yang memperinci. Mereka mengatakan apabila halaman tersebut langsung bersambung dengan masjid. Kemudian dia berpagar, maka dia mengambil hukum masjid. Namun kalau tidak, maka tidak mengambil hukum masjid dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan sebagian guru kita di sini lebih condong pada pendapat yang ketiga dan mengatakan saya Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid. Di antaranya dengan alasan demikian karena halaman Masjid Nabawi sekarang menyambung dengan masjid dan memiliki pagar. Sehingga orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi diharapkan dia mendapatkan seribu kali lipat sebagaimana orang yang sholat di dalam masjid. Dan nasihat saya secara pribadi apabila jamaah sekalian, hadirin sekalian yang sudah datang dari tempat yang jauh memiliki kesempatan untuk memasuki masjid maka janganlah dia sholat di halaman masjid. Masih mendapatkan masjid Nabawi dalam keadaan kosong, maka janganlah dia mencukupkan diri sholat di halaman masjid Nabawi. Kenapa demikian? Yang pertama, lebih tenang di dalam hati. Jauh dari khilaf, para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Kemudian yang selanjutnya melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengisi soft yang pertama sebelum soft yang selanjutnya. Jangan sampai di sini dibiarkan kosong, kemudian kita memilih sholat di belakang. Jadi selama kita masih mampu masuk ke dalam masjid dan masih ada tempat, masih ada tempat yang kosong, maka jangan kita mencukupkan diri untuk sholat di luar masjid. Adapun orang yang sholat di luar pagar halaman Masjid Nabawi. Seperti orang yang sholat di depan hotel. Maka ini tidak mengambil pahala seribu kali lipat. Karena beliau SAW mengatakan, Sholatun fi masjidi. Sholat sekali di masjidku ini. Artinya pahala seribu kali lipat, ini berkaitan dengan masjid beliau. Adapun orang yang sholat di luar masjid. Dan ini kadang terjadi, terutama ketika hari raya, atau pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan, ketika membludak, orang-orang yang sholat di sini, ada di antara mereka yang sholat di luar Masjid Nabawi. Bahkan, di luar pagar halaman Masjid Nabawi. Maka apabila demikian dia mendapatkan pahala sholat berjamaah namun tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya di dalam masjid ini yaitu Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Raudhah Beliau SAW mengatakan, Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riadil jannah Daerah antara rumahku dan juga mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ada sini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Menunjukkan bahwasanya daerah ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain yang ada di dalam Masjid Nabawi yaitu daerah antara rumah beliau dan rumah beliau dahulu di sebelah timur masjid dan juga antara mimbar antara rumah beliau dengan mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar beliau kurang lebih berada di pertengahan masjid. Beliau mengatakan ini adalah taman di antara taman-taman surga. Dan para ulama yang menerangkan hadis ini berselisih pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya maksudnya daerah ini akan menjadi bagian dari surga Dan ada di antara mereka yang mengatakan maksudnya disunahkan kita untuk mengerjakan sebagian ibadah di sana. Seperti misalnya sholat sunnah. Di mana ibadah ini adalah salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu dinamakan dengan raudhah, taman di antara taman-taman surga dan masing-masing dari pendapat ada ulama yang menguatkan dan mereka tidak sedikit. Adapun sebagian guru kita yang ada di kota Medina mereka lebih menguatkan pendapat yang kedua yaitu disenangkan di sana untuk melakukan beberapa ibadah. Di antaranya adalah sholat sunnah. apabila kita ingin mengerjakan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat witir, sholat malam dan kita diberikan pilihan sholat di raudhah atau di sholat di tempat yang lain maka yang lebih utama adalah dikerjakan di raudhah dan mereka mengatakan dengan syarat tidak terjadi mudarat baik mudarat terhadap diri sendiri maupun mudarat bagi orang lain. Seperti orang yang ingin menuju ke allah tapi harus memudarati diri sendiri, berdesak-desakan dengan orang lain atau memudarati orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Apabila kita dimudahkan untuk datang ke sana, silahkan kita sholat di sana. Namun kalau harus memudarati orang lain atau memudarati diri sendiri, maka lebih baik dan lebih utama kita memilih tempat yang lain yang di situ kita lebih khusyuk di dalam melakukan sholat. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Tempat yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi adalah Masjid Kuba. Dinamakan Masjid Kuba karena masjid tersebut terletak di desa Kuba. Dibangun oleh Rasulullah SAW sebelum beliau masuk ke Madinah karena dibangun oleh Rasulullah SAW oleh seorang nabi maka Allah SWT memberikan masjid ini keutamaan. Beliau SAW mengatakan, "Man tatahara fi baytihi thumma ata masjid kuba Fasalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba dan sholat di sana sebuah sholat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Dan beliau SAW dahulu setiap pekan beliau datang ke sana. Sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, kana Nabi sallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban fayusalli fihi rakatain. Dahulu Nabi sallam mendatangi Masjid Quba setiap pekan baik berjalan kaki maupun naik kendaraan, kemudian sholat di sana dua rakaat. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan yang dimaksud dengan sholat di sini baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Seandainya kita datang di waktu duha, kemudian sholat di sana sholat duha, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala umrah ini. Karena beliau SAW mengatakan, fayusalli fihi salatan. Fasalla fihi salatan. Dan salat di dalamnya sebuah salat mencakup fardu maupun sunnah. Adapun kuburan, maka kuburan yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah dan dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha. Karena beliau SAW ketika meninggal meninggal di kamar Aisyah. Sementara beliau SAW mengatakan, maka qabadallahu nabiyan illa fil mawdi ladzi yuhibbu ayyudfana fihi." Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia cinta apabila dikuburkan di tempat tersebut. Abu Bakar yang mendengar hadis ini beliau berkata kepada para sah para sahabat, "Idfanuhu fi mawdhi'i firashihi." Hendaklah kalian menguburkan beliau sallallahu di tempat tidur beliau beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu dan dikuburkan di belakang jasad Rasulullah SAW, di belakang kuburan Rasulullah SAW di dalam kamar Aisyah radhiallahu anha. Dan kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan di dekat kuburan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar, maka Aisyah mengizinkan. Dan sebelumnya Aisyah berangan-angan, berkeinginan apabila meninggal dunia dikuburkan bersama bapaknya yaitu Abu Bakar dan juga suaminya yaitu Rasulullah SAW di kamarnya. Yang saat itu tinggal satu tempat. Namun ketika Umar bin Khattab radhiallahu anhu terkena musibah dan beliau meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha untuk dikuburkan di sana, akhirnya Aisyah mengizinkan. Di zaman Uthman bin Affan radhiallahu anhu Ketiga kuburan tersebut masih berada di luar masjid. Di zaman Ali bin Abi Thalib juga demikian. Ketika datang Hasan bin Ali juga demikian, berada di luar masjid. Kemudian datang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhu. Kemudian Yazid bin Muawiyah masih berada di luar masjid sampai datang seorang khalifah, seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik yang memiliki proyek perluasan Masjid Nabawi ke arah timur yaitu ke arah kuburan Rasulullah SAW yang terletak di kamar Aisyah radhiallahu anha. Dan ini diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Di antaranya adalah fuqaha sab'ah. Para ulama yang jumlahnya ada tujuh dari kalangan tabi'in yang terkenal di kota Madinah. Semua semua mereka mengingkari. Namun sudah menjadi keputusan akhirnya proyek terus berjalan dan masuklah sejak saat itu kuburan Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya ke dalam area masjid. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim Padahal Rasulullah SAW Pernah bersabda sebelum beliau meninggal dunia Dan berpesan kepada umatnya Ala wa inna man kana qablakum Kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim Wa salihihim Masajid Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan nabi-nabi dan juga orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang yang dari dari yang demikian itu. Beliau sallallahu yang melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Karena ini adalah perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dahulu membangun tempat ibadah di atas kuburan Nabi atau kuburan orang yang soleh. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh kita membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid. Ini adalah sabda Rasulullah SAW dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan diucapkan oleh Rasulullah SAW lima hari sebelum beliau meninggal dunia. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang Muslim berdalil, beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik kemudian meninggalkan sabda Nabi SAW. Beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik, kemudian meninggalkan sabda Nabi SAW. Tentunya sabda Nabi SAW lebih kita dahulukan dari ucapan siapa saja, dari amalan siapa saja. Tidak ada hujah, tidak ada dalil, kecuali apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Cara untuk berziarah ke sana pernah dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar yang menunjukkan tentang bolehnya berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar di dalam sebuah riwayat disebutkan setiap kali beliau setiap kali beliau datang dari safar bepergian maka beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar dan mengucapkan salam untuk satu persatu dari mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin berjarak ke sana, kita meniru cara beliau. Kita datang dari depan. Kalau sekarang dari babu salam, setelah sampai di depan kuburan beliau salam, kita menghadap ke kuburan, kemudian mengucapkan salam. Seperti mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Umar Warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan salam ini Satu persatu untuk mereka Tanpa mengangkat tangan Seperti ini tanpa mengangkat tangan. Kenapa demikian? Karena harus kita bedakan antara salam dengan berdoa. Ketika berdoa, disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Ketika kita mengatakan Allahumma atau Rabbi, Rabbana, kita berbicara kepada Allah SWT berdoa, maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Adapun ketika salam, kita berbicara dengan orang lain mengatakan assalamu assalamualaikum, assalamu Maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiallahu anhu di dalam sebuah riwayat disebutkan setelah beliau mengucapkan salam tanpa mengangkat tangan, kemudian ketika ingin berdoa, beliau menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan beliau kemudian mendoakan kebaikan bagi Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Ketika mengucapkan salam beliau tidak mengangkat tangan dan menghadap ke kuburan, tapi ketika berdoa maka beliau mengangkat tangan dan menghadap ke arah kiblat. Dan ketika mengucapkan salam, tidak disyaratkan kita meletakkan kedua tangan di atas dada. Seperti yang kita lakukan ketika sholat seperti ini misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula Rasulullah SAW melarang kita untuk terlalu sering berziarah ke makam beliau SAW. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, beliau SAW mengatakan, "La taj'alu qabri 'aidan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Dan yang dimaksud dengan ayat adalah tempat yang sering dikunjungi. Yang diulang-ulang. Dan masuk di dalam larangan ini apabila seseorang berziarah ke sana setiap sholat lima waktu. Setelah sholat subuh berziarah, setelah sholat duha berziarah. Maka ini termasuk menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai aidah oleh karena itu Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiallahu anhu sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau berziarah ke sana hanya ketika beliau ketika beliau datang dari safar dari bepergian. Kalau kita ingin mengucapkan salawat dan salam kepada beliau SAW, maka tidak diharuskan kita berziarah ke sana. Bahkan setelah beliau SAW melarang tadi menjadikan kuburan beliau sebagai aid beliau mengatakan wasallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haithu kuntum. Beliau mengatakan dan bersalawatlah kalian kepadaku. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kalau kita ingin bersalawat dan mengucapkan salam, maka kata beliau SAW bisa dilakukan di mana saja. Dan salawat dan salam tersebut akan sampai kepada beliau. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari beliau dari umatnya kepada beliau SAW. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT menyampaikan salam kita umatnya kepada beliau SAW. Sehingga dimanapun kita berada, di Madinah, di Mekah, di negara kita, kita mengucapkan salawat dan salam akan sampai kepada beliau SAW. Dari sini kita tahu kesalah kaprahan sebagian saudara kita yang ketika melihat saudaranya mau menuju kota Madinah maka dia mengatakan tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya hari ini, hal ini tidak perlu dan alhamdulillah Allah SWT telah menugaskan para malaikat yang memang ditugaskan untuk demikian menyampaikan salam kita kepada beliau sallallahu dan tidak ada di sana hadis yang sahih yang berisi tentang keutamaan khusus berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan para ahli hadis di antaranya Daruqutni, Bayhaqi dan juga yang lain telah menghukumi hadis-hadis tersebut yang berisi tentang keutamaan khusus berziarah ke makam Rasulullah SAW sebagai hadis-hadis yang maudhu, yaitu hadis-hadis yang palsu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang tersebar, "Man hajja falam yazurni faqad jafani." Barang siapa yang melakukan haji dan tidak berziarah kepadaku, maka sungguh dia telah berlaku tidak sopan kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Kemudian tempat yang kedua atau kuburan yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi adalah kuburan baki atau pemakaman baki yang terletak di sebelah timur dari Masjid Nabawi sekarang. Kuburan baki ini adalah kuburan yang sudah cukup lama dan yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali dikuburkan di sana adalah Uthman ibn Mat'un saudara sepersesuan Rasulullah SAW. Telah dikuburkan di sana kurang lebih 10 ribu orang sahabat. Di antaranya adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi yang jumlahnya ada sembilan, seperti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah dan juga yang lain. Demikian pula empat putri Nabi SAW Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan juga Fatimah dan dikuburkan di sana Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadisnya dikuburkan di sana Abdullah bin Mas'ud dikuburkan di sana Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf As'ad bin Zurarah Sa'ad bin Mu'ath dan juga para sahabat yang lain dan perlu diketahui bahasanya kuburan para sahabat tersebut sudah tidak diketahui secara pasti di zaman sekarang. Secara satu persatu. Yang demikian karena beberapa sebab diantaranya karena kuburan mereka yaitu para sahabat radhiallahu anhum tidak ditulis nama karena Rasulullah SAW melarang dan karena kuburan mereka yaitu kuburan para sahabat tidak dibangun di atasnya. Karena Rasulullah SAW juga melarang. Beliau SAW melarang menulis di atas kuburan, baik menulis nama, menulis tanggal wafat, menulis ayat atau hadis, dan melarang membangun di atas kuburan. Dan sebab yang ketiga karena kuburan baki bukan kuburan khusus para sahabat. Setelah para sahabat datang, penduduk Madinah yang lain, para tabi'in, para tabi' tabi'in, yang mereka juga dikuburkan di sana. Bahkan sampai sekarang, Baki masih digunakan untuk menguburkan kaum muslimin. Baik penduduk Madinah, maupun para penziarah, orang yang haji, orang yang bekerja di sini. Apabila sebuah kuburan di dalamnya ada ribuan kuburan. Sebuah pemakaman di dalamnya ada ribuan kuburan. Dan semuanya sama, tidak ada tulisan, tidak ada bangunan, dan telah campur antara kuburan sahabat dengan selain sahabat, maka dengan mudah sekali kuburan para sahabat radhiyallahu anhum tidak diketahui kuburannya. Dan ini yang terjadi di Baki. Sudah sulit sekarang kita mengetahui satu persatu dari kuburan sahabat. Oleh karena itu cara yang disyariatkan ketika berziarah ke sana yang pertama adalah mengucapkan salam secara umum, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah Lalahikun As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berziarah kubur dan beliau ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Diharapkan orang yang berziarah ketika datang ke sana sadar bahwa dia akan meninggal seperti saudara-saudaranya. Sehingga diharapkan dia bisa memperbaiki amalannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kelima atau kuburan yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud yang terletak di dekat Gunung Uhud dan di sana ada makbarah, ada kuburan para syuhada yang meninggal ketika perang Uhud. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umar, Abdullah bin Jahash dan juga yang lain. Dahulu Rasulullah SAW berziarah ke sana. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga yang lain. Oleh karena itu kita datang ke sana karena keumuman hadis Rasulullah SAW, zurul kubur fa innaha kirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang lima tempat yang disyaratkan untuk diziarahi dan tidak ada di sana tempat-tempat yang lain yang disunahkan, disyariatkan untuk diziarahi dengan maksud ibadah. Di sana ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Kondak, ada Masjid Qomamah. Ini adalah masjid-masjid biasa dan tidak ada keutamaan sama sekali keutamaan yang khusus bagi orang yang sholat di sana. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, apabila kedatangan kita ke sana dengan keyakinan bahwasanya sholat di masjid tersebut, seperti masjid Qiblatain, atau masjid Kondak, atau masjid Jum'ah, dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana lebih afdal, lebih utama dan memiliki keutamaan khusus, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita datang ke sana dengan tujuan untuk melihat sejarah, bukan untuk berkeyakinan bahwasanya di sana memiliki keutamaan yang khusus, maka yang demikian diperbolehkan. Yaitu datang ke sana dengan maksud untuk melihat sejarah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah materi yang akan kita sampaikan besok sore adalah tentang manasikul umrah, tata cara ibadah umrah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.